Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatullahi wassalamu ala Imamil muttaqin Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad Muhammad وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بالتقوى واجعلنا يا ربنا من عبادك المتقين المخلصين اللهم يا ربنا أعنا أعنا يا ربنا على حسن المعاملة بك وبنبيك اللهم يا ربنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضرت para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada yang kami cintai yang semoga dimuliakan oleh Allah umil khusus guru kita semua Fadilatul Syekh Profesor Dr. Murad yang telah memberikan kepada kita ilmunya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dengan Imam Ghazali rahimahullah taala dengan kitab Minhajil Abidinnya dan kita sudah sampai kepada pembahasan tentang takwa. Yang pada pertemuan yang lalu Al-Imam Al-Ghazali rahimahu ta'ala rahimahullahu ta'ala Allah bihi wa ulumihi telah menjelaskan tentang takwa yang dinukil dari guru-guru beliau dan nanti akan kita lanjutkan kesimpulan makna takwa yang dihadirkan oleh Imam Ghazali sendiri sebelumnya Imam Ghazali sebelum menyimpulkan makna ketakwaan menurut beliau adab beliau mendefinisikan takwa sesuai dengan apa yang beliau dengar dari guru-guru beliau. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang manazilut takwa yang akan kita baca pada kesempatan ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin ila anqal. Manazilut taqwa thalathatun Tingkatan-tingkatan takwa itu ada tiga. Takwa anisyirki. Takwa dari kesyirikan. Maksudnya takut kepada Allah dengan meninggalkan kesyirikan. Takut melakukan sesuatu yang mengeluarkan dari iman. Wa taqwa anil bid'ati. Yang kedua adalah takwa dengan menjauh menjauhkan diri kita dari terjerumus kepada bid'ah. Wa taqwa 'anil ma'asi al-far'iyyati yang kedua adalah bertakwa dengan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang sifatnya far'iyah bukan berkenaan dengan akidah. Ada maksiat akidah syirik tadi. Tapi ada maksiat far'iyat berkenaan dengan amalan-amalan yang tidak merusak akidah tapi itu kemaksiatan. Walaqad dzakaraha Allah taala. Waqad dzakaraha Allah, Allah telah menyebutkan tiga tingkatan-tingkatan ketakwaan. Subhanahu Maha Suci Allah wa taala dan Maha Luhur. Di ayatin wahidatin dalam satu ayat. Wahia yaitu qauluhu jalla min qail firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Yaitu laisa 'alal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun ta'imu. Tidak ada bagi orang yang telah punya iman Kemudian beramal soleh. Tidak ada junahun satu larangan pun. Hima ta'imu atas apa yang mereka makan. Ada memang dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Apakah ayat ini masih berlaku? Ini sanjungan kepada orang-orang yang beriman lalu sebebas-bebasnya untuk makan. Kalau sudah punya iman dan amal soleh lalu boleh makan sebebas-bebasnya. Tentunya tidak semacam itu. Ada sebagian yang mengatakan ayat ini dihapus dengan ayat lain. Kita tidak berbicara tentang potongan ayat ini. Kita akan bicara idamat taqaw, ketakwaan diulang tiga kali di sini. Idamat taqaw wa amanu wa amilu solihati. Maka ketahuilah tidak ada kesalahan bagi orang yang punya iman dan amal soleh Apapun yang mereka makan asalkan didasari dengan ketakwaan dan iman kepada Allah. Nanti bisa dibalik maknanya bahwa orang yang punya iman kepada Allah dan orang yang takwa kepada Allah tidak akan mungkin memakan makanan yang haram. Idza mattaqaw wa amanu. Yang pertama, orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah wa amilu solehati dan punya amal soleh. Tingkatan pertama tentang iman. Thumma takwa amanu kemudian takwa dan beriman. Tumma taqwa ahsanu kemudian takwa dan melakukan kebaikan. Fattakwal ula ketakwaan yang pertama disebutkan oleh Allah tadi makna adalah takwa anisyirki wal imani ketakwaan untuk melakukan kesyirikan dan keluar dari iman takut untuk melakukan kesyirikan dan sesuatu yang keluar dari iman alladhi fi muqabalatiha at-tauhidu Muqabalatuha atau fi muqabalatiha at-tauhid. Maksudnya seiring dengan makna itu pembahasan tentang tauhid. Ketakwaan kepada Allah dengan mengukuhkan tauhid. Takut syirik artinya lawannya adalah menjaga tauhid. Muqabalatuha lawannya atau seiring dengan orang takut kepada syirik adalah menjaga tauhid, keimanan kepada Allah. Wa taqwa tsaniyatu taqwa yang kedua anil bid'ati taqwa dari bid'ah wal iman. Bid'ah dan iman yang ada sangkut pautnya dengan bid'ah di dalam iman. Alladzi dzukira ma'aha yang disertai dengan keimanan, ketakwaan, rasa takut tersebut ikraru uqudis sunnati wal jama'ati ikrar dengan akidah ahli sunnati wal jamaati kemudian yang ketiga wattaqwa thalithatu taqwa yang ketiga adalah anil ma'asil far'iyyati berkenaan dengan maksiat-maksiat far'iyat wal ikrar fi hadha dalam hal ini tidak ada ikrar tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan akan tapi itu ada sangkut pautnya dengan dosa artinya tidak merusak keimanan tapi ada dosa bihadil mangzilati. Di mangzilah tingkat yang ketiga tidak ada urusannya dengan keimanan, tapi itu membuat dosa. Jadi dia bisa saja orang beriman tapi melakukan dosa itu. Karena ada dosa yang merusak iman. Menyembah berhala, merendahkan nabi keluar dari iman. Tapi ada dosa yang tidak merusak iman. Mohon maaf, melihat yang haram adalah haram. Tapi orang bermaksiat dengan matanya Maksiat melihat yang haram dosa dan ada hukumannya di hadapan Allah, tapi itu maksiat far'iyat, tidak tergolong maksiat yang merusak iman. Faqabalah al-ihsani. Dan untuk jenis maksiat yang kedua ini, maka kalau orang jenis uh, pangkat ketakwaan yang ketiga ini, maka orang yang takwa dalam hal ini maka faqabalah, maka kalau orang bisa menjaganya, maka akan muncullah sifat bil ihsani dengan berbuat baik. Jadi berbuat baik, misalnya menyakiti tetangga atau tidak akan hilang imannya. Memang layu minu ahakutu misalnya, tapi tidak hilang imannya. Akan tapi di saat orang bisa menjaga untuk tidak menyakiti tetangga, maka muncullah perilaku yang baik. Wahwa ta'atu, ketaatan wal istiqamatu 'alaiha dan istiqamah di dalam ketaatan ketaatan wa takunu manzilatu mustaqimit taati maka menjadilah orang tebah menjadilah ketakwaan ini mangzilata di dalam tingkat orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan fal ayatu maka ayat tersebut jamaat telah mengumpulkan zikrul manazilis salasi tiga pangkat ketakwaan tingkat ketakwaan manzilatul iman yang pertama tentang iman manzilatus sunnati yang kedua masalah sunnah yakni sunnah wa manzilatu istiqamati taati dan manzilah istiqamah dalam ketaatan fahadha ma qalahul ulama rahimahullahu taala ini yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu taala fi bayani makna takwa tentang keterangan makna takwa jadi ada takwa yang menjauhkan orang daripada kesyirikan, yang membatalkan keimanan. Yang kedua, takwa yang merusak yang merupakan kebid'ahan. Takut melakukan bid'ah dan berat. Bid'ah itu lebih gede dari maksiat biasa. Jadi maksiat itu ada yang namanya syirik, ada yang namanya bid'ah, ada yang namanya maksiat biasa. Jadi kalau maksiat biasa, maka orang menjauhi dari maksiat-maksiat biasa yang bukan bid'ah, dosa. Melakukan keharaman-keharaman yang bukan bid'ah keharaman tapi bukan bid'ah maka itu dosa tapi tingkat dosanya masih di bawah bid'ah bid'ah adalah dosa gede kemudian yang namanya syirik lebih gede daripada bid'ah kultu aku katakan kata Imam Ghazali ini mulai beliau mengeluarkan pendapatnya setelah menyebut pendapat para ulama yang panjang lebar, Imam Ghazali sudah mulai menunjukkan pendapatnya. Kultu, aku katakan. Wa ana wajadtu dan aku menemukan at-taqwa ketakwaan itu bermakna mempunyai makna bi fudulil halali. Aku menemukan pendapat orang juga. Mohon maaf, belum belum belum berdapat Imam Ghazali. In ana menemukan At-taqwa ketakwaan menurut sebagian orang bimakna yang maksud ketakwaan tersebut adalah bi fudulil halali menjauhi sesuatu yang lebih dari yang halal. Jadi menjauhi kehalalan, memilah di antara yang halal, tidak berlebihan di dalam yang halal itu takwa. Kalau haram pasti jauh. Wa wa muruya fil khabarin masyhuri dan itu yang diriwayatkan dari satu khabar satu hadis yang sangat masyhur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Nabi Muhammad bersabda innama summiyal muttaquna muttaqina sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu digelari sebagai orang yang bertakwa litarkihim karena mereka telah meninggalkan mala bak sabihi sesuatu yang tidak dosa yang tidak dosa masih ditinggalkan yang tidak haram ditinggalkan hadaron karena takut amma bihi ba'sun sesuatu yang dosa Dosa tak ditinggalkan. Akan tapi urusan yang halal pun masih dipilah. Mana yang paling halal. Kalau masih setengah-setengah ragu, takut. Tidak mau melaksanakan, tidak mau mengambilnya. Khawatir dia terjerumus di dalam keharaman. Ini namanya bab warok. Halal, halal, halal masih dipilah. Ini tingkat tinggi. Tingkat tinggi ini bukan saja urusan halal haram. Antara yang halal pun masih milih. Ingin yang paling halal. Wa ahbabtu maka aku ingin kata Imam Ghazali an ajma untuk aku simpulkan, aku kumpulkan baina ma qalahu una rahimahumullah apa yang telah dikatakan oleh para ulama kita semoga Allah berikan rahmat kepada mereka aku ingin mengumpulkan makna-makna yang aku sebutkan tadi kata Imam Ghazali ingin aku kumpulkan dalam satu satu atas satu demi satu pemahaman yang mudah dan gamblang. Wa baina ma ja'a fil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin padukan antara yang dikatakan oleh para ulama tentang ketakwaan dan apa yang ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu sehingga akan menjadi haddan sebuah batasan sebuah definisi sebuah ketangan jami'an yang mencakup wa maknan balighan dan makna itu balighan mudah difahami nyampe balighun itu fasih faham jadi dari keterangan takwa yang panjang tadi Imam Ghazali Imam Rah Ghazali rahimahullahu taala ingin menghadirkan satu pemahaman tentang takwa yang mencakup sekaligus mudah difahami. Faakulu kemudian aku katakan kata Imam Ghazali. Dengar Imam Ghazali. At-taqwa takwa adalah wa yaitu ijtima ijtina kulli lima takhafu minhu dararan fi dinika ijtinabu menjauhi kullima segala sesuatu takhafu minhu yang kau takutkan dari sesuatu tersebut dararan adanya sesuatu yang membahayakan fi dinika dalam agamamu jadi rasa takut yang ada padamu yang rasa takut itu karena engkau menjaga agamamu itu takwa Kenapa kamu tidak melakukan itu? Saya takut. Kenapa abang haram? Haram sih sehingga. Terus? Ya takut nanti saya terjerumus. Padahal urusan halal. Kenapa kau tidak lakukan itu? Astagfirullahaladzim, takut. Sepele. Urusan sepele, tidak haram. Tapi dikhawatirkan kalau ia melakukannya takut terjerumus kepada yang haram. Ala taro annahu yuqalu lil marid. Apakah kau coba kau lihat? Ala taro, lihatlah. Annahu sesungguhnya yuqalu dikatakan lil maridi, lil maridi bagi orang yang sakit. Al-muhtami yang banyak menjaga pantangannya. Al-muhtami itu menjaga pantangannya. Dilarang dokter jangan begini, jangan. Innahu sesungguhnya orang sakit tersebut yattaqi takut. Idza jika ia akan disebut sebagai orang yang takut sesungguhnya. Jadi orang sakit yang banyak pantangannya baru dikatakan dia takut dengan penyakitnya itu kalau dia sudah ijtanaba menjauhi kulla syai'in segala sesuatu yadurruhu fi badanihi yang membahayakan untuk badannya. Contoh orang punya sakit diabetes. Contoh kencing manis Kemudian pantangan dokter adalah engkau jangan makan nasi misalnya. Lihat, kalau memang dia benar-benar khawatir akan terjangkit penyakit itu atau khawatir penyakitnya semakin parah secara otomatis dia akan meninggalkan makan nasi. Artinya baru dia disebut sebagai orang yang takut kalau dia tidak mau makan nasi. Kalau tiba-tiba dia makan satu piring, orang percaya atau tidak kalau dia dikatakan takut? Tentu tidak percaya. Buktinya apa? Wong dia masih makan nasi. Ini maknanya. Jadi kalau seandainya orang takut kalau itu sesuatu yang membahayakannya, tapi kok masih melakukannya, padahal halal. Halal misalnya. Bepergian sendiri seorang perempuan misalnya, halal betulnya. Misalnya berpergian yang tidak jauh, tapi bisa saja kamu terjadi apa-apa di jalan Ya kan? Tapi kan banyak orang aman-aman saja. Iya, tapi bisa saja terjadi apa-apa. Bisa saja terjadi apa-apa. Nah, rasa takut akan terjadi apa-apa baru bisa dipercaya kalau perempuan itu tidak keluar rumah. Saya tidak akan keluar kecuali ditemani oleh saudaraku. Kenapa? Takut terjadi apa-apa. Nah, takutnya terjadi apa-apa ini baru bisa dipercaya kalau memang dia ternyata tidak keluar rumah atau kalau keluar pasti menyertakan saudaranya. Tapi kalau masih nyerundul jalan sendiri, orang tidak percaya. Kalau dia orang takut akan terjadi apa-apa. Minto amin gini kalau urusan penyakit minto amin au syarabin au fakihatin au ghairiha. Kalau orang dibilang pantanganmu jangan makan buah ini. Kalau kau makan buah itu akan semakin parah penyakitmu. Lah kok masih makan? Orang tidak percaya kalau dia takut. Tumma alladhi kemudian sesuatu yang ditakutkan minhu dari sesuatu-sesuatu tersebut al-durru bahayanya fi amri dini dalam urusan agama itu qismani ada dua macam mahdul harami wal maksiati murni sesuatu yang haram dan maksiat yang harus ditakuti adalah di dalam urusan agama ada dua yang pertama murni haram dan maksiat jadi kalau orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu dia akan merasa takut dengan sesuatu yang murni maksiat yang jelas-jelas maksiat murni maksiat dan murni itu adalah satu keharaman kemudian apa wafudulil halali yang kedua adalah halal yang tidak diperlukan halal yang tidak dibutuhkan kalau diambil itu bisa menjadi sesuatu maksiat maka orang cerdas hanya akan mengambil sesuatu yang dibutuhkannya jadi Imam Ghazali ingin menggabungkan perkataan para ulama dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama ada kismani kalau orang takut kepada Allah di dalam urusan agama ada dua. Takut melakukan kemaksiatan yang jelas-jelas maksiat. Yang kedua urusan subhat, urusan yang tidak haram tapi ngarah ke haram. Mau kerja pun milih yang paling bersih itu apa? Gaji apa yang paling halal? Mau ke warung pun mirih mikir mana, mikir ke warung mana yang kira-kira bakal bersih halal. Mikir terus, itu ada takwa di dalam hatinya. Lianna listighala sebab menyibukkan diri bifudulil halali dengan sesuatu yang halal, sesuatu yang halal yang lebih dari yang halal walinhimaki fihi dan uh, ber Eh, berlebih-lebihan di dalam sesuatu yang halal tersebut al-inhimak itu melakukan sesuatu berlebihan pokoknya halal yang penting halal bahwa halal karena halal ya sudah saya akan ambil semuanya saya akan makan semuanya misalnya yastajirru akan menarik sahibahu kepada orang tersebut ilal harami kepada keharaman wa mahdil isyani dan kemaksiatan biarpun halal tapi kalau berlebihan bisa mengarah kepada kemaksiatan Wadhalika li syarahin nafsi sebabnya kerakusan. Mohon maaf, Anda mengumpulkan harta. Pekerjaanmu semula adalah murni halal. Dengan gaji yang cukup untuk anak istrimu dan untuk pendidikan sekolahmu. Akan tapi setelah itu engkau angin akan mengambil lebih tanpa kontrol dan cara bisnismu sama. Bersih halal halal halal akan tapi terus dibuai oleh keinginan hawa nafsumu sehingga tanpa Anda sadari, Anda mencari yang halal. Akhirnya sampai suatu ketika dibuai oleh setan, maka ia ingin menggedekan lagi usahanya lebih besar lagi, maka di saat seperti itu tanpa disadari dia masuk ke bab yang haram. Mungkin dari cari modal yang ada ribanya atau macam-macam. Jadi mula-mula dari kecil halal halal halal halal, tapi terus dia berkembang berkembang tanpa disadari dia masuk sesuatu yang haram. Dan kecongkaannya, kesombongannya itu. Jiwa nafsunya. Kecongkaan nafsunya. Watamarrudil hawa. Dan pembangkangan daripada hawa nafsunya wa isyanihi dan kemaksiatannya lihat halal tapi kalau sudah dikuasai hawa nafsu lihat tetap halal tapi bisa mengarah kepada keharaman nanti lihat. Yang penting mula-mula lihat halal, jual beli halal dan sebagainya. Halal, halal, halal, halal bersih cara jual belinya. Tapi dia terus berdagang-berdagang, menarik kepada yang haram. Apa? Asar yang bolong. Silaturahminya kurang. Istrinya sakit sudah tidak peduli lagi, ibunya tidak dikunjungi, lihat. Menarik kepada yang haram tanpa disadari padahal waktu bekerja adalah halal. Cari duitnya halal, tapi saking pandainya hawa nafsu dengan setan yang sudah bersekongkol, maka tiba-tiba orang itu keluar dari ketaatan karena mencari yang halal apalagi yang haram. Halal pun bisa mengarah kepada kemungkaran, kemaksiatan. Baik, paman arada ya'mana dharara fi amri dinihi, kalau orang pengen aman dari sesuatu yang membahayakan urusan agamanya, hendaknya ijtanaba, hendaknya ia menjauhi al-khatara, sesuatu yang membahayakan. Biarpun tidak tentu berbahaya, mohon maaf, ada jalan kecil kiri kanannya jurang Jalan ini mah aman, nggak ada duri, nggak ada apa. Tapi kamu kalian kita ragu kalau kita lewat bisa saja kecebur. Baik. Dan kita tidak ada perlunya nyebrang ke sana. Nggak ada perlunya nyebrang ke sana. Karena apa? Makanan juga ada di sini. Saya nggak ada perlunya pergi ke sana. Kira-kira orang iseng atau bukan, nggak ada perlunya ke sana masih ngelewati. Padahal kiri kanannya adalah ju jurang. Sehingga dia melewati. Mungkin saja dia kecebur. Mungkin saja kecebur. Sehingga dia mengambil sesuatu yang nggak ada perlunya. Di sana ada makanan. Di sini juga ada makanan. Kenapa kau tidak cukup dengan makanan yang ada di kiri kananmu saja? Tidak usah kau nyebrang jurang. Alasannya Pak, karena itu juga halal. Baik. Nah kalau orang masih nyebrang ini belum bertakwa. Karena belum hati-hati. Kenapa kau tidak merasa cukup dengan halal yang sudah pasti di kiri kananmu? Kenapa masih kau menyeberang jurang itu? Biarpun ada jembatannya, tapi bisa saja kau kepeleset lalu kecebur jurang. Tapi orang bertakwa takut, tidak. Saya akan cukup dengan yang halal. Yang halal yang pasti ini bersih yang menjadikan aku selamat yang harus aku ambil. Aku gak usah nyebrang jembatan ini. Aku gak usah nyebrang, nyebrang jurang ini. Biarpun mungkin aku bisa selamat, tapi mungkin juga aku akan ter cebur. Oh, ini ini makna takwa ya yang diartikan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Wamtana dan menjauhkan diri an fudulil halali dari halal-halal yang berlebihan. Halal pun masih diatur, halal pun masih dipilah hadaron karena khawatir ayyajurrahu kalau khawatir khawatir kalau sesuatu yang halal tadi itu menariknya ila mahdil harami kepada keharaman yang murni alama qala sallallahu alaihi wasallam seperti yang disabdakan Nabi li ma la ba'sa bihi hadaron amma bihi ba'sun meninggalkan sesuatu yang tidak haram hanya karena takut terjerumus kepada yang haram tingkat warok warok itu adalah memilah di antara yang halal haram nggak masuk ahli warok yakni maksudnya litar litarkihim karena mereka meninggalkan hudulal halali dari halal yang berlebihan hadaron karena khawatir anil wuku'i terjerumus fil harami kepada yang haram bertakwa maka sesungguhnya takwaan al balighatu al jami'atu al takwa al balighatu yang maksud takwa yang sesungguhnya al jami'atu yaitu yang mencakup ijtinabu kulli ma fihi darurun li amrid dini menjauhi segala sesuatu yang membahayakan dalam urusan agamanya wa huwa al maksiatu yaitu kemaksiatan wal fudulu hadza wal wal fudulu hadza tafsiruha dan menjauhkan diri dari sesuatu yang menjadikan orang masuk karam dan menjauhkan dari sesuatu yang lebih hadza tafsilha inilah keterangannya secara rinci jadi intinya Imam Ghazali ingin menjelaskan bahwa kalau orang mengerti makna ketakwaan itu, yang pertama adalah menjauhi keharaman yang jelas-jelas haram. Ternyata tidak cukup orang itu disebut takwa kalau belum bisa menjauhi keharaman. Kemudian lingkap lagi, tidak hanya keharaman yang ditinggalkan, yang halal pun masih dipilih. Lah kalau definisi itu kayaknya kita belum masuk bab orang bertakwa ini. Makan saja masih blab-blab semuanya. Kerja pun yang penting dapat duit. Nauzubillah kalau orang sudah tidak takut dengan yang haram, tidak dikelari dengan orang yang bertakwa. Akan tapi orang yang takut haram itu disebut gelar yang bertakwa. Ditingkatkan tidak hanya takut kepada yang haram, akan tapi di antara yang halal pun dipilah dan dipisah tidak mudah mengambil sesuatu yang halal kecuali benar-benar sudah dibersihkan, dipilih, direnungkan, dipikirkan baru nanti diambil. Itulah derajat warok. Semoga kita sampai kepada makna ketakwaan yang sesungguhnya karena janji orang yang bertakwa adalah tempat yang mulia di hadapan Allah di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nanti insya Allah akan dilanjutkan definisi takwa pada keterangan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi yang namanya definisi takwa itu banyak sekali. Ulama mendefinisikan ini, definisikan ini, definisikan ini, definisikan ini. Tapi kalau kita pahami, kemudian kita simpulkan maknanya sama. Yaitu bagaimana orang itu benar, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Sehingga ibadah baik dengan manusia baik, itulah ahli surga. Yang berjalan di atas bumi, yang dijanjikan oleh Allah, kelak di surga akan mendapatkan surga. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih kepada guru kita yang mulia Buya Yahya atas penjelasan kitab Minhajul Abidinnya. Baiklah para hadirin hadirat dan pendengar di mana Anda berada, tiba saatnya kini kita masuki sesi tanya jawab bagi para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Silakan apabila yang ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ditanya sama jamaah haji yang baru datang dan saya nggak bisa jawab makanya saya tanyakan ke Buya. Ini yang tempat di luar Masjidil Haram itu kan kalau musim haji atau bulan puasa itu kan penuh Masjidil Haram tuh. Makanya kebagian di jalan, sekeliling Masjidil Haram kan Bu ya ada jalan-jalan termasuk pasar seng itu bisa dipakai untuk katakanlah sebagai masjid enggak misalnya kita tahiyat masjid atau iktikaf gitu saya enggak bisa jawab makanya <laughs> saya tanyakan sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sudah pertanyaan lagi dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya tadi telah dijelaskan mengenai definisi takwa. Apa? tadi barusan dijelaskan mengenai definisi takwa. Yang ingin saya tanyakan uh, untuk bertakwa itu apakah harus apa itu? Harus benar-benar apa memilih-milih yang halal gitu bu ya karena itu kan ulang ulang kurang jelas. Definisi takwa yang barusan bu ya jelaskan itu uh. sepertinya kan sangat sulit sekali bu ya untuk dijalankan benar-benar Bu ya. Lalu apakah ada derajat-derajatnya Bu ya untuk orang-orang seperti uh, biasanya gitu Bu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum wabarakatuh. Baik langsung saja kepada Bu ya untuk menjawab Tentang Masjidil Haram. Tentang haram yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah dengan lipat gandanya solat di sana mula-mula adalah Masjidil Haram itu saja. Nah insyaallah Syekh Murad akan menambahkannya. Kemudian tentang yang di luar Masjidil Haram apakah juga mendapatkan kemuliaan seperti di Masjidil Haram? Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat sebagian yang mengatakan bahwa yang di luar Masjidil Haram asalkan masih di wilayah haram maka solat di sana pun mendapatkan pahala besar seperti solat yang ada di dalam Masjidil Haram akan tapi pendapat ini pun harus dihadirkan dengan bijak jadi kalau ada orang yang memang dalam keadaan dia itu susah sampai ke dalam masjid kemudian dia melakukan sholat di semak dimanapun tempat ia sampai maka ia akan mendapatkan pahala seperti yang ada di dalam masjidil haram yang bermasalah adalah karena orang itu malas ke masjidil haram kok hanya nongkrong di dalam hotel saja maka beri pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang tidak ke Masjidil Haram tidak mendapatkan pahala seperti Masjidil Haram agar dia tidak malas. Ini jadi pendapat itu. Jangan sampai nanti orang karena ngerti bahwasanya di luar Masjidil Haram asalkan ada di tanah haram. Jadi tanah haram itu kalau ini adalah Masjidil Haram ini ada Ka'bah, ada masjid, ya, ada Ka'bah, ada masjid. Ka'bah, Masjidil Haram. Ada Ka'bah di tengah lingkar Masjidil Haram. Nanti ini ada tanah haram. Tanah haram. Tanah haram itu luas sekali. Tanah haram itu luas. Jadi ada yang mengatakan sholat di tanah haram ini sama dengan sholat di dalam Masjidil Haram yang mendapat itu pendapat ulama. Tapi kalau ini dihadirkan kepada orang malas, ini benar-benar nggak mau ke masjid. Apalagi orang kaya yang gaya, hanya di hotel saja gak dapat dia. Beri pendapat bahasanya, yang mendapatkan lipat ganda hanya yang berada di dalam ini. Agar dia mau turun kecuali anda pengen turun kok berdesak-desakan lalu gak dapat kecuali di jalan maka saat itu pun anda mendapatkan pahala seperti yang ada di dalam masjidil haram dan ketahuilah kalau anda dimudahkan oleh Allah untuk pergi ke Mekah jangan sampai anda malas-malasan sayang masa ke Mekah sholatnya di pinggir jalan ya sayang dong sholat di dalam Ka'bah di dalam di dalam masjid kalau perlu sampai melihat Ka'bah karena keutamaan melihat Ka'bah luar biasa ada masalah tahiyat al masjid, kemarin Syekh Murad sudah menjelaskan tentang tahiyat al masjid. Mula-mula adalah di dalam masjid itu, akan tapi semua tempat untuk sujud itu adalah bisa digunakan tahiyat al masjid ya. Kita jelaskan tempat untuk sujud bisa digunakan tahiyat al masjid ya, tempat yang digunakan untuk sujud. Ya ini. Jadi ini ada pendapat. Akan tapi masalah iktikaf beda. Kalau itikaf sudah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya itikaf tempatnya hanya di dalam masjid kecuali perempuan boleh itikaf di masjid di musola yang dikhususkan untuk perempuan, untuk para wanita. Itu masalah itikaf beda. Kalau tahiyatul masjid sudah jelas bahasanya kemarin diterangkan bahasanya tahiyatul masjid di semua tempat yang digunakan untuk sholat itu tahiyatul masjid yang maknanya menghormat kepada orang hormat kepada zat yang kita sujud kepadanya bukan hormat kepada masjid bukan zatnya masjid adalah makhluk akan tapi kita menghormati Allah yang punya masjid. Maka itulah kita disunatkan tahiyatul masjid. Baik ini. InsyaAllah ada mau ditambah oleh Syekh Murad Fadl Syekh. Ada sa'il yis'al. Anna ba'dal musallina fi Makkah. Innahum la, la yusalluna dakhil masjidil haram. Wa'duhum yusalluna fi syawari' hadhi. Oh, na'am. هل يؤتى لهم حكم المصلين داخل المسجد أو لا وقد ذكرنا ذلك يعني خلاف علماء قضية خارج المسجد ما دام في بلد الذات الحرام لأن قد يؤتى يعني بعضهم قالوا أنه يؤتى فضيلة من صلى داخل هذا المسجد اشرح قليلا هذا الموضوع فضل إن شاء الله نفع الله بكم وبعلومكم أمين جزاكم الله خيرا أمين آه، لا لا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم العلماء يقولون ما امتد من المسجد فهو مسجد الذي يمتد من المسجد يعني يكون ملاصقا للمسجد بحيث تتوالى الصفوف لو نحن هنا في مسجد المستقيم هذا والصفوف اصطفت هكذا ثم خرجت إلى الشارع هذا الذي يمشي فيه المترات وما إلى ذلك كل ما التصق بالمسجد هذا يكون مسجدا واعتبار المسجدية فيه اعتبار لنيل شرف الصلاة لأنه آه، اتصال المسلمين بعضهم ببعض خارج المسجد من داخل المسجد الحرام الفرض أننا نصلي في الحرم والحرم ضاق عن عن استيعاب الناس فالناس يصلون في الخارج والصفوف الصفوف متصلة كما نراها يعني في الحرم نرى الصفوف متصلة بعضها ببعض من داخل الحرم إلى الفناء إلى الشارع فقال بعض العلماء ما اتصل بالمسجد الحرام أو ما اتصل بالمسجد عامة والمسجد الحرام خاصة يكون مسجدا ويعطى المصلي حينئذ ثواب, ثواب الصلاة في المسجد الحرام وهذا الحكم حقيقة يعني يقارب العقل أو يقبله العقل ولا يرفضه ولذلك لأنه اجتهاد الإمام كما يقول أن الفقهاء تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة معنى منوط هذه قاعدة فقهية عند الفقهاء يقول تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة مثلا الإمام لو وجد أن المسجد ضاق عن الناس جاز أن يوسع وأن يأخذ البيوت التي حول المسجد بعد أن يستأذن أصحابها ويعوضهم ويدخل ذلك في المسجد الآن وجدت آه، آه، تسييرات كما عرفنا وكما عرفتم فضيلتكم في توسعة المسعى نعم. مسجد الحرام واحد وهذا يعني حكمه يحفظ ولا يقاس عليه مسجد الحرام واحد فنحن نريد أن نوسع المسعى المسعى بعض العلماء عارض في ذلك وقال لا المسعى أنتم غيرتم المسعى والمسعى في هذا المكان لا يصح إذا أنتم غيرتم المسعى وصار المسعى بعيد نقول له أنت لا تستوعب المسألة المفروض أن اجتهاد الإمام ها هنا للتوسيع على الناس مطلوب لأن فيه مصلحة الناس وأن المكان الذي هو للسعي إنما هو مكان اتجاهي وليس مكان توقيفي بحيث أنه يعني لا تصح أو لا يصح السعي إلا في هذا المكان مثلا السيدة هاجر كانت تسعى ما بين جبلين ما بين جبلي الصفا والمروة صحيح فالسعي يكون بين الجبلين ليس في مكان محدد بعينه هنا بالذات أو هنا بالذات أو هنا بالضبط هذا من باب التوسعة على الناس هذا حكم يخص المساجد عموما ويخص المسجد الحرام خاصة فمن أراد أن يصلي في المسجد الحرام ولم يجد مكانا وأدرك الصلاة في الشارع فهذا إن شاء الله يحتسب له ثواب الصلاة في المسجد الحرام ويضاف له ذلك في رصيد أعماله والقاعدة أو المدار الأصلي عندنا كما قال العلماء على القاعدة الفقهية العريضة القائلة إنما الأعمال بالنيات فما دام أنه نوى أن يصلي ويلحق بذلك إمام الحرم وأن يصلي مع الناس فصلاته إن شاء الله صحيحة ولها ثواب الصلاة في المسجد الحرام طبقا لما قاله الفقهاء ما اتسع من المسجد أو ما اتصل بالمسجد فهو مسجد أي له حكم المسجدية والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ونأسف للإطالة عليكم وجزاكم الله Beliau menjelaskan bahwa orang yang melakukan sholat di masjid lalu memanjang barisannya terus bersambung-bersambung karena padatnya orang yang sholat sampai di jalan sekalipun maka yang sholat di tempat itu pun mendapatkan pahala seperti di dalam masjid karena apa? sambung ini semuanya maka kalau di masjidil haram orang melakukan sholat tapi tidak bisa langsung masuk ke masjid bukan karena ia malas tapi karena memang tidak bisa masuk ke masjid karena penuhnya jamaah lalu mendapatkan dia di tengah jalan maka solatnya adalah sah dan dia mendapatkan pahala seperti orang yang berada di dalam masjid kenapa sambungnya ini akan menjadikan hukumnya sama seperti hukum sambung atau hukum di dalam masjid dan dalam hal ini ulama juga mempermudah urusan-urusan semacam ini beliau juga mencontohkan maslahat ya tergantung niatnya seseorang itu maslahatnya misalnya mas A tempat sa'i itu sekarang dirubah diperlebar jadi akan ditambahkan semula hanya tempat itu saja ternyata diperlebar sehingga menjadi tempat yang dulu tidak digunakan untuk sa'i menjadi tempat untuk sa'i ada sebagian orang mengatakan tidak sah sa'i kecuali tempat yang dulu sudah ditentukan akan tapi ternyata para ulama pun banyak yang berpendapat berijtihad bahwasanya tentunya tidak hanya tempat yang sudah ditentukan saat itu karena sangat sempit sehingga pelebaran mas'a untuk sa'i pun adalah sah bagi orang ingin sa'i dan itulah kebanyakan ulama mengatakan dalam hal ini jadi jangan dipersulit umat sampai nanti so oh, kalau hanya mas'a yang dulu tempat sa'i yang dulu sempit sekali tapi sekarang diperlebar sehingga yang dulu tidak digunakan untuk sa'i menjadi tempat untuk sa'i dan sah hukumnya dan mendapatkan pahala dan juga menjadikan sah di dalam urusan hajinya ini. Memang ada satu dua ulama yang mengatakan tidak, mereka berpegang kepada kepada tempat yang dahulu dan kita hormati orang-orang semacam ini akan tapi orang-orang seperti ini tapi ada pendapat lain pun yang mengatakan boleh ketahuilah yang memudahkan untuk umat itu adalah yang lebih masalah jadi intinya sholatnya orang yang di luar masjid tapi dalam nyambung ke masjid karena barisan sopnya itu keluar ke masjid maka dia mendapatkan pahala seperti di dalam masjid ini uh, Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah urusan ketakwaan. Takwa itu susah. Memang dan memang kita semuanya tidak bisa mengaku kalau diri kita bertakwa. Tapi fahami definisi itu. Setelah kita memahami definisi itu, yuk kita menuju kepadanya. Sehingga sesuai dengan kemampuan kita. Asalkan kita sadar itu kemuliaan, lalu kita melangkah kepada kemuliaan tersebut, kalaupun belum sampai kita akan dikasih oleh Allah pahala. Jadi yang namanya ketakwaan adalah bagaimana orang itu takut kepada yang haram, kita tingkatkan memilah di antara yang halal, maka mula-mula dahulu kita menjauhi yang haram dulu. Kalau kepleset dalam urusan yang haram namanya manusia. Tapi mula-mula harus kita takut bahwa ini haram, saya tidak boleh mengambilnya. Setelah kita bisa menghindar yang haram, tingkatkan lagi. Sampai di antara yang halal itu. Nah, mana yang susah bagi ahli iman kan? Percaya dulu, yakini misalnya. Riba haram ya. Ya jangan ngambil riba misalnya. Nyuri haram. Daging babi haram. Ya sudah. Kita menjauh dari makan daging daging babi. Tidak usah kita coba-coba. Setelah kita bisa menghindar dari yang haram, lalu kita bagaimana? Meningkatkan. Jadi secara teori justru sangat gampang. Akan tapi ternyata kadang yang menjadikan susah hawa nafsu. Jadi tadi disebutkan hawa nafsu, syarahin nafs, rakusnya hawa nafsu. Sehingga dari halal-halal bisa menjadi yang haram. Semua orang tahu haram harus dihindari. Tapi ternyata yang menjadikan susah adalah hawa nafsu. Ternyata masih coba-coba yang haram. Itu saja. Jadi kita harus tahu rambu-rambu. Adapun nanti kalau masalah kita melewati sedikit dan sebagainya, tinggal kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan merencanakan untuk melanggar. Tahu itu haram. Aku tidak ingin melakukan yang haram itu. Ya Allah jauhkan aku dari haram. Kau kepleset, minta ampun kepada Allah. Jadi itu masih dalam bentuk ketakwaan. Yang jelas kita rasa takut untuk yang haram. Kita takut untuk yang melakukan kemaksiatan. Kemudian kita tingkatkan bukan saja untuk melakukan kemaksiatan, tapi yang halal. Sehingga kaidahnya yang menjaga dari yang halal tentu tidak akan terjerumus kepada yang haram. Kalau orang dari yang halal saja masih dipilah, tentu dia akan jauh dari terjerumus kepada yang haram. Taban hada soal jasal an ma yata'allaq bi syarh bi syarh al-kitab. Lakin an at-taqwa faqat yani su'ub nutabbiq at-taqwa nukhdur at-taqwa fi qulub huwa sa'al. لأن لما ذكر إمام غزالي أنه أمر الصواب تقوى لابد اجتناب المعاصي وبعدين ارتقاء إلى اختيار الحلال هذا التقوى وقال هذا الصواب أنا قلنا ليس بالصواب بل هذا ضوابط علينا أن نعرفها والبكي نحن نسعى وصول إلى إلى هالتقوى ربما نحن نخطئ ونزل في في نعم لا ارتباط أصلا يعني هي المسألة مسألة اجتهاد وإلا لو لو لو أن يعني التقوى يشترط لها يعني اجتناب المعاصي كلية لما لا. تحقق ذلك في الإنسان نعم. لأنه الإنسان لا بد أن يخطئ ولا بد أن يعصي ولكن المطلوب الذي طلبه العلماء هو بذل الجهد نعم. في مقاومة النفس في مقاومة النفس يعني أنت عندما يعني تدعوك نفسك إلى المعصية وأنت تجاهدها وتقول أنا لا لا أعصي لا أرتكب يعني مثلا لو أنك أمامك نقود وجدتها في الطريق وبعدين أنت أخذ هذه النقود أو لا أخذها أخذها أو لا أخذها وبعدين أنت نفسك يعني تقول لك خذها وأنت تجاهد هذه النفس وتقول أنا لا أخذها وتتغلب على نفسك وتسلمها في مكان عام في الأمانات أو فيما إلى ذلك لمن يستحقها فهذه مقصود بها مجاهد ومرة تكسب ومرة تخسر يعني مرة تغلبك النفس ومرة تسيطر عليها نعم. وهذا هو المقصود بالجهاد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم معبرا عن هذا المعنى بدقة بالغة وقوله رجعنا من الجهاد الأكبر الحرب إلى من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني عد الحرب جهادا أصغر وجهاد النفس جهادا آه، أكبر وهذه هي التقوى بمعناها الحقيقي لأن التقوى معناها وجود الخوف في القلب من الله ووجود الخوف من الله يدفعك إلى مقاومة النفس عند ارتكاب المعصية هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب وجود الخوف ومقاومة النفس سواء تخسر أو تكسب يعني هي تغلبك مرة وأنت تغلبها مرة هذا يعني أمر مفروض وأمر افترضه الله عز وجل آه، في عباده والله سبحانه وتعالى يعني يخبرنا على لسان آه، نبيه صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بقوم غيركم وبكم آه، وأتى بقوم غيركم يخطئون فيذنبون ويذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله له إذا الخطأ وارد والمعصية واردة ولكن المطلوب منك هو مجاهدة النفس هذه هي التقوى مجاهدة النفس أن تجعل بينك وبين المعصية حجاب آه، تحاول أن يعني تتقي به آه، غضب الله سبحانه وتعالى هذا والله سبحانه وتعالى أعلم Baik, jadi takwa seperti yang sudah kita dengar dari Imam Ghazali kayaknya berat. Dan memang kalau orang harus meninggalkan namanya maksiat tanpa maksiat 100% nggak ada orang yang bertakwa sebab kita semua adalah bisa berdosa kecuali nabi yang memang maksum dijaga oleh Allah tapi kita manusia bisa salah tapi yang diinginkan oleh Imam Ghazali di sini kita berusaha untuk tidak melakukan kesalahan kalau kepleset nanti minta ampun dalam ayat yang terakhir disebutkan minta ampun satu kaum yang melakukan kesalahan minta ampun melakukan kesalahan minta ampun tapi kalau kita tidak bermaksiat sama sekali, ya kita manusia yang tempat ya bersalah. Jadi takwa itu yang menjadikan orang tidak berencana melakukan kesalahan. Ada duit terjatuh duitnya orang. Ketakwaanmu mengatakan kepadamu, jangan kau ambil. Jadi engkau berusaha untuk tidak mengambil itulah takwa. Jadi mujahadah, berusaha jud. Jadi badul jihad. Jadi berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan itu ketakwaan. Ini hakikatnya semacam itu. Maka nah, itu bukan bukan bukan berarti kita harus menjadi yang tidak berdosa karena kita berdosa, tapi jangan merencanakan dosa. Itu. Banyak ya tadi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada seorang hamba banyak, tetapi jangan sampai kita itu melihat kesalahan lalu kita ke sana, tapi saya tidak boleh melakukan kesalahan. Itulah yang diinginkan. Itu haram, saya tidak boleh dekat-dekat. Itu dosa, saya tidak boleh dekat-dekat. Nah, itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja insyaallah. Kemudian ada pertanyaan yang lain. Saya pernah saya bertanya. Ini dari Jawa Tengah melalui Facebook ada Bagaimana apabila kita pernah berjanji sampai mengucapkan huruf kosam? Contoh, demi Allah saya akan menikahimu. Oh, Nanti kalau saya berumur 25 tahun. Nah, ucapan tersebut diucapkan ketika dia pacaran dulu. Tetapi sekarang dia sadar, dia tidak pacaran lagi. Dan bagaimana jika perempuan tersebut menagih janji kita? Kemudian apakah kita, jika kita melanggar sumpah tersebut ada kafaratnya atau tidak? Yang pertama, Bersyukurlah kepada Allah Anda tobat, tidak pacaran lagi. Karena itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada Anda yang bertanya mula-mula pacaran. Dan kalau sudah di dalam berpacaran itu janjinya macam-macam. Termasuk Anda keperucut sampai janji demi Allah aku akan menikahi imu dengan sumpah. Padahal <laughs> belum tentu dia bakal baik benar ya. Ternyata ada perubahan. Lalu bagaimana kalau Anda melanggar janji? Melanggar janji tetap adalah pelanggaran. Akan tapi mana yang lebih bagus? Jangan gara-gara bersumpah Anda harus menikah dengannya. Bukan. Kalau perempuan itu nggak benar, kenapa Anda harus menikah dengannya? Jadi permasalahan sumpah masalah lain, masalah nikah dengan dia masalah lain. Jadi Anda yang bertanya, kalau wanita itu wanita soleha baik, nikahi dia. Anda tidak kelanggar sumpah. Tapi kalau wanitanya nggak benar, jangan sampai anda memenuhi sumpah agar tidak melanggar sumpah, tapi menikah dengan perempuan nggak benar, sengsara anda nanti. Jadi kalau memang perempuan itu tidak baik, jangan nikahi dia. Tapi dulu kan saya sudah sumpah. Sumpah bayar kafarohnya, selesai. Jadi pada Anda memenuhi sumpah, tapi ternyata Anda menikah dengan perempuan yang nggak benar, langgar sumpahmu, bayar kafaroh. Kemudian jangan menikah dengan wanita yang tidak baik, menikahlah dengan wanita yang yang baik. Adapun kafaratul qasam itu kafarohnya orang yang melanggar sumpah, ada melanggar sumpah yang benar-benar haram. Kalau ini kan pilihannya adalah daripada menikah dengan perempuan nggak benar. Perempuan yang nggak benar ngapain harus paksain di sana? Ada orang yang main sumpah. Itu anggap saja itu tobat. Tobatnya adalah justru jangan menikah kalau perempuan itu nggak benar. Kadang terlanjur janji, terlanjur sumpah. Ini memang kalau orang pacaran janjinya macam-macam. Macam-macam ya, janjinya sampai kadang nggak masuk akal. Kadang perempuan yang dijanji, iya ya. ya, ya kita bulan madu di atas awan. Mau katanya. Bohong. <laughs> Bohong. nggak ada itu semuanya. Jadi kalau orang lagi pacaran, wah nanti kita khayal, nanti insya Allah kita beli rumah kayak begitu. Ya, <laughs> beli rumah segede itu duitnya nggak punya. Tapi istri perempuannya, iya insya Allah. Nanti pintunya kalau bisa dari sana ya. No. bisa dibahas sih. <laughs> orang nih aneh-aneh ya. Baik. Jadi kalau sudah pacaran itu janji macam-macam. Akan tapi kalau ternyata Anda harus memenuhi janji Anda, tapi dia kok tidak baik. Ya nggak baik dong bagi Anda. Sudah saya sudah terlanjur menikahi dia. Ah, berjanji untuk nikah dengan dia bagaimana? Nah, kalau perempuan tidak baik kenapa diteruskan mau pernikahan saja ada perceraian kok? Anda jangan lanjutkan kenapa? Anda akan masuk lubang dua kali. Masa kesalahan dua kali. Berjanji dulu sudah salah, melanjutkan lebih salah lagi karena perempuan itu tidak benar. Jadi kalau memang wanita itu tidak layak untuk dinikahi, maka Anda jangan nikah dengan dia. Adapun sumpah Anda sambil Anda istighfar minta ampun kepada Allah, Anda bayar kafarohnya dengan memerdekakan satu budak atau memberi makan sepuluh orang atau dengan berpuasa tiga hari. Pilih ya. Itu qawatin mu'minatin au it'ami asrati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Itqu raqabah, memerdekakan budak. Punya budak? Enggak punya. Kalau tidak memberi makan 10 orang. Setiap satu orang satu mut. 10 mut berarti hmm, dua sok setengah. Satu sok kan 4 mut. 4 4 8. Dua sok. Jadi sekitar 3 kiloan beras. Satu mut itu berapa? 6,7 on kalikan 10. 6 6 kilo setengah ya 6, 6, kilo koma 7 makanan itu atau baju baju yang layak untuk 10 orang atau atau puasa 3 hari tinggal pilih bagi orang pelit tentu bakal milih yang terakhir itu <laughs> orang pelit bakal bayar namanya puasa itu subhanallah ya baik intinya sudahlah kalau begitu tapi sisi lain jangan main sumpah Jangan main sumpah. Ini ceritanya orang tobat ya. Ceritanya orang toh tobat. Kalau Anda jangan main sumpah. Orang main sumpah merendahkan nama Allah dan tidak baik dikit-dikit sumpah. Orang yang banyak sumpah itu biasanya bohong. Karena takut tidak dipercaya maka dia bersumpah. Jangan engkau bersumpah biarpun benar. Apalagi sah salah. Nabi tidak senang kita bersumpah biarpun benar. Kalau benar sudah jangan ngomong wallahi saya pergi ngapain pakai wallahi ini. Dia kata, maka ada orang tanda pembohong biasanya sering ber, bersumpah. Masya Allah. Yas'al an kafaratil qasam, kafaratil qasam al-halaf. Oh yas'al kubil na'am. Al-hanas na'am, al-hanas anil qasam na'am. نعم كفارة نعم كفارة إطعام يعني عتق رقبة أكيد وكنا إطعام عشرة مساكين من أو ثلاث أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ثلاثة في أيام هذه نعم إن شاء الله هي الإيه وبعدين بعض العلماء يعني آه، يقول بأنه آه، ليس يعني آه، كفارة العتق الآن ليس موجود اللي هو نعم. عتق الرقبة فيكون الإنسان مخيرا بين إطعام عشرة مساكين أو الكسوة كسوة العشر مساكين وصيام. أو صيام ثلاثة أيام وهذا حسب اليسر والاستطاعة حسب اليسر والاستطاعة فمن كان يعني ميسورا لا ينتقل آه، من الإطعام من الكسوة الأول الكسوة والثاني الإطعام والثالث آه، الصيام ثلاثة أيام فقالوا بعض العلماء قال على الترتيب ولا يجوز الانتقال لمن كان موسرا أن ينتقل من بند الكسوة إلى الإطعام لأنه أقل في النفقة أو يترك الإطعام ويصوم لأنه سيوفر عليه عدم إنفاق المال لا كل حسب طاقته المعدم يصوم الذي ليس عنده مال والميسور وسط يعني هذا يطعم والعند والغني هذا يكسو يكسي وخلاف بين الفقهاء هل تجزئ العمامة أو الطاقية أو الطرحة هذه التي تلبسها المرأة تسمى كسوة ولا لابد من الكسوة الكاملة ثوب جلباب و و و للمرأة مثلا ويستر عورتها و و و وطرحة تستر الطرحة هذه الحجاب هذا نعم, نعم. آه، خلاف بين فوق أبو حنيفة قال آه، من كسى طقية يكون كسوة لو أعطاه طقية أعطاه شال مثل هذا أو أعطاه آه، يعني مثل هذا يكون كسوة والإمام الشافعي قال لا في, في الرجل ما يستر عورته وفي المرأة ما يستر عورتها كل حسب إيش حسب المرأة يعني يلزمها قطعتين المرأة يلزمها الحجاب والثوب والرجل يلزمه الثوب الذي يستر الإزار فقط اللي هو آه، يستر إيه من سرته إلى إلى ركبته قالوا هذا يكون يعني كساء للرجل والله سبحانه وتعالى يهدي إلى سواء السبيل وهو أعلم بالصواب ونعم المولى ونعم النصير Baik, beliau menjelaskan bahwa seperti tadi yang kami jelaskan antara memerdekakan budak ngasih makan 10 orang atau ngasih baju baju 10 orang atau puasa 10 hari eh 3 hari akan tapi yang namanya budak amir tidak ada tidak ada budak maka pilihannya tiga beri makan memberi baju atau puasa tiga hari. Dalam hal ini memang ulama berbeda antara tertib dengan dengan khiyar, antara memilih dengan tertib. Jadi yang tepat disesuaikan dengan keadaannya. Biar orang tidak main-main. Kalau orang melarat dihukum suruh milih pakai bayar. Tapi kalau orang kaya suruh puasa, biar nggak main-main sumpah. Sebab kalau orang kaya bayar 10 mah kecil, besok sumpah lagi ya, besok sumpah lagi ya. <laughs> Jadi disesuaikan. <laughs> Biar, jadi biarpun semuanya boleh dipilih, tapi kalau bisa disesuaikan. Orang kaya dikit-dikit sumpah. Suruh bayar 6 kilo berasnya kecil, satu ciduk beres. Enggak bagi orang kaya ini uh, ini apa? Uh, ini suruh puasa saja ini. Jadi ini dalam hal ini ya ah, tapi yang jelas boleh dipilih mana yang didahulukan terserah mana yang suka-suka, mana yang bisa. Kemudian Adapun masalah baju 10 orang atau ya atau makan 10 orang seperti makanan yang kita makan satu mut beras kalau kita makan beras setiap satu orang kali 10 atau baju kalau baju itu berbeda ulama ada yang mengatakan yang penting baju sal boleh ini tapi mazhab Imam Syafi'i ya baju yang layak dong 10 orang baju yang layak layak menutup layak ya kalau perempuan laki-laki menutup aurat perempuan juga menutup aurat ini adalah masalah kafaratul yamin. Ada pertanyaan lagi kafaratul ya, yamin. Masalah boleh tidak kita menggabungkan sholat qobliyah dan ba'diyah duhur empat rakaat dengan niat mengkodok sholat wajib? Tidak. Dua pertanyaan langsung tidak boleh. Sholat qobliyah dan ba'diyah dikumpulkan dalam niat qobliyah ba'diyah dikumpulkan dalam satu sholat tidak boleh. Sebab niat tan dari tahta niatin ukhra, tahta as tan dari tahta dari tahta salatin ukhra, solat yang bisa masuk ke solat lain adalah bukan solat rawatib. Solat rawatib tidak bisa. Solat rawatib digabungkan antara kubliyah asar dengan kubliyah duhur misalnya. Nggak bisa. Kubliyah duhur dengan kubliyah kubliyah duhur dengan ba'diyah duhur tidak bisa. Sendiri-sendiri. Apalagi diniatkan untuk kodok digabung, tidak. Berbeda dengan puasa. Kalau Anda berpuasa, boleh melakukan sholat niat fardu, niat kodok. Pas di hari puasa sunnah, Anda mendapatkan pahala sunnah. Misalnya 10 Muharram, Anda niat mengkodok puasa Anda di 10 Muharram. Anda dapat mengkodok puasa, 10 Muharramnya dapat pahala. Tapi niatnya tetap tidak boleh digabung. Saya niat 10 Muharram sama mengkodok, nggak boleh niatnya kodok saja nanti dapat puasa muhar muharram baik nah ini kalau anda punya kodok kemudian pengen melakukan kobliyah ba'diyah sendiri kobliyah sendiri ba'diyah sendiri kodok sendiri tapi mana yang paling penting saya hanya bisa melakukan empat lebih nggak bisa kalau anda hanya bisa melakukan empat rakaat, pilih kodoknya saja. Nggak pakai sholat sunnah. Sebab mengkodok hukumnya wajib, sholat sunnah adalah sun, sunnah. Itu saja ya. Ah, Insya Allah. هذا سؤال عن جمع بين نية قبلية والفرض لا يجوز أسلم طبعا الفرض مع القبلية مع النية مع النية مع النية في الفرض ومع النية في إيش في صلاة النافلة هذا لا يجوز أصلا عند الفقهاء لا يجوز هذا بطل الصلاة نعم نعم نعم نعم إلا النية تحية المسجد مع صلاة أخرى صلاة درجة صلاة أخرى لا لا تحية المسجد مع صلاة أخرى مثلا صلاة مطلقة أخرى يجوز يجوز إذا هنا. دخل إذا دخل المسجد صلاة. كانت عليه وضوء عليه هذا صلاة أخرى وحاجات نعم نعم, نعم،, نعم. نعم. أو يصلي الظهر لكن بدون نية التحية المسجد لكن وتدخل هي قالت تدخل هكذا تندرج هكذا تدخل في العبادات قالوا في تداخل وتداخل أيضا في أيام الصيام المرأة لا نعم أيوة هل سألنا بينا واحد ينوي الفرض لكن لا يجوز ينوي السنة لا, لا. لا يجوز آه. ينوي الفرض فقط يحصل فضيلة السنة ويقصد أصالة الفرض فرض ويحصل على سنة وتدخل سنة نعم نعم كالمرأة التي عليها صيام من رمضان نعم ويأتيها العشر محرم محمد يشوف فرضا بنية قضاء الفرض ويدخل النفس نعم هذا هو شرحنا هذا إن شاء الله نعم على كل حال beliau menjelaskan tadi sama bahasanya kalau puasa fardu pas di puasa sunnah boleh 10 Muharram niatnya puasa fardu Ibu cerdas begitu. Puasa kodoknya pas hari Senin. Dapat pahalanya kodok, dapat pahala Senin, Kemis. Gitu. Ya itu saja insya Allah ya. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang minta didoakan? Semoga diberi kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna tutur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Allah jadikan kami hamba-hambamu yang takut melakukan kemaksiatan. Ya Allah berikan ke hati kami rasa takut untuk melakukan yang yang haram. Ya Allah cukupkan kami dengan yang halal, cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Sungguh ya Allah kami banyak tahu sesuatu yang haram Tapi pun kami masih melakukannya Ya Allah banyak keharaman yang kami tahu Tapi kenapa kami masih melakukannya Maka kami mohon ya Allah jauhkan kami dari yang haram Jauhkan kami dari segala kemaksiatan Jagalah mata kami dari melihat yang haram Jagalah mulut kami dari mengucapkan yang haram Jagalah telinga kami dari mendengar yang haram Jaga anggota kami dari melakukan yang haram Ya Allah Ya Allah, Ya Allah yang menyaksikan kami Ya Allah dan mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal Yang halal dan cukupkan kami dengan yang halal Berikan kepada kami kepuasan dan syukur dengan yang halal darimu Hingga kami tidak butuh dengan yang haram Ampuni dosa kami Ampuni dosa kami dan ampuni dosa guru-guru kami Ampuni seorang dosa orang tua kami Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semua dan kabulkan hajat kami ya Allah hajat kami sangat banyak ada yang ingin menikah mudahkan mereka mendapat pasangan orang yang mulia yang kau muliakan dan berikan kepada kami keturunan anak yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasih Nabi Muhammad wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami dan jaga kehormatan kami semua jauhkan kami dari zina dan muqaddimah zina ya Allah Jauhkan kami dari zina dan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 شيء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا ولا تؤاخذنا بما بدر منا أكرم الأكرمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين اللهم شفع فينا القرآن وشفع فينا العلم واجعلنا عندك ممن كتبتهم في رحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة ونسألك مرافقة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لإخواننا واغفر لمشايخنا ولجميع من له فضل علينا واغفر لجميع الحاضرين والحاضرات والغائبين عن هذا المجلس والغائبات وارزقنا يا مولانا حسن الإخلاص في القول والنية والعمل يا أكرم الأكرمين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة Terima kasih. Terima kasih mohon maaf dan mohon doa selalu. Jangan lupa besok pagi di Majelis Al-Bahjah Sumber Sendang Pesantren. Wilayah Taufik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para hadirin hadirat dan para pendengar pun anda berada. Pengajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi kemudian terima kasih kepada guru kita yang mulia Buya Yahya dan kepada Al-Mukarram Syekh Profesor Dr. Murad atas ilmu yang telah disampaikannya mudah-mudahan senantiasa bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Dan terakhir dari kami sebagai pengatur acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.